ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan Allah subhanahu wa ta'ala lebih dari itu masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar yaitu Islam dan Sunnah hingga sampai saat ini kita masih berada di atas agamanya dan berjalan di atas sunnah nabinya. Maka sebagai seorang hamba yang lemah dan senantiasa fakir membutuhkan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, sudah selayaknya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tutimmus shalihat dan bersyukur dengan anggota badan kita yaitu dengan senantiasa berada di atas ketaatan kepadanya dan menjauhkan hal-hal yang mendatangkan murka dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan al-kabair. Tanpa terasa kita sudah sampai pada poin yang ke 67 Al-kabiratu as-sabi'atu wa sittun yaitu al-idrar fil wasiyah mendatangkan mudarat dalam wasiat memberikan mudarat ataupun mendatangkan mudarat dalam wasiat ini merupakan salah satu di antara dosa besar ya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitabnya dalam surat An-Nisa ayat 12 mim ba'di was mim بوصية يوصى بها أو دين غير مضار sesudah memenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutang-hutangnya dengan tidak memberi mudarat kepada ahli waris. Maksudnya adalah orang yang akan meninggal itu memberi wasiat kepada ahli warisnya agar melunasi hutang seseorang dengan tujuan mendatangkan kerugian kepada ahli waris. Nah ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya wasiyatan min Allah wallahu alimun hakim." Wallahu halimun alimun halim. Dan Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Abdullah bin Abbas mengatakan yuridu ma ahallallahu min faraidihi fil miras. Maksudnya adalah apa-apa yang uh, dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ketetapan-ketetapannya, dari hukum-hukumnya dalam perkara warisan. Wa may yuti'illah wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan rasulnya, ai fi sya'nil mawaris dalam hukum-hukum uh, warisan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim wa may ya'sillaha wa rasulah ya mereka merekalah yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di, di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya dan itulah dia kemenangan yang besar dan barang siapa wa may ya'sillaha wa rasulah barang siapa yang durhaka kepada Allah dan rasulnya Al-Imam Mujahid mengatakan, yakni mendurhakai dalam masalah warisan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ai fi ma Allah fil eh, fil mawaris. Ya, Ikrimah ya, Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ya, man lam yarda bi qasmillah eh, wa yata'adda ma qala Allah yudkhilhu naran. Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan maksudnya adalah orang yang tidak rela dengan pembagian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dan menentang apa yang difirmankannya yudkhilhu nara maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam api neraka Al-Kalbi mengatakan ya, ini yakfur bi kismatillah al-mawaris wa yata'adda hududa istihlalan yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin Al-Kalbi mengatakan yaitu maksudnya adalah orang yang mengingkari pembagian Allah dalam perkara warisan itu. Niscaya Allah Subhanahu wa taala masukkannya ke dalam api neraka dan dia sedang dia kekal ya di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan. Baginya siksa yang menghinakan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ya untuk membagikan warisan menurut apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan ya apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya tidak melewati dan tidak melampaui hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan ghairu mudar tanpa memudaratkan ahli waris. Ya, wasiat yang kita keluarkan itu tidak memudaratkan ahli waris. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan bahwa waris e, wasiat yang diperkenankan untuk diambil dari harta yang ditinggalkan oleh mayit adalah sepertiga. Nah demikian dalam uh, riwayat ya Rasulullah Sallallahu dan sebuah riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda hadisnya uh, uh, di, uh, diriwayatkan oleh uh, uh, Abdul Razak Ahmad Abu Daud dan tirmidzi dari Abu Umamah radhiyallahu anhu dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahih al Jami'. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah qad a'ta kulli dhi a'ta kulli haqqin haqqah, fala wasiyata liwaris." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan setiap orang, setiap orang yang uh, memberikan hak kepada setiap orang yang berhak. Maka tidak ada lagi wasiat untuk ahli waris tidak ada lagi wasiat untuk ahli waris. Nah juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah SAW mengatakan Inna rajul awil mar'a la ya'mal bi ta'atillahi sittina sana thumma yahduruhuma al maut. Ya, e, kemudian e, seorang laki-laki dan wanita beramal dengan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala selama 60 tahun kemudian kematian datang kepadanya fayadar rani fil wasiyah fatajibulahu lahum kemudian dia memudaratkan ataupun memberikan mudarat dalam hal uh, membuat wasiat yang mendatangkan mudarat bagi ahli warisnya maka mereka pun wajib masuk neraka ya fatajibu lahum nar hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi namun hadis ini diraifkan oleh uh, di dalam uh, eh, Baif Al-Jami' ala hal bahwa memberikan mudarat berdasarkan ayat yang kita bacakan tadi ya min wasiyati yusa biha au ghairu mudar ini adalah ya satu perkara yang dilarang dan diharamkan di dalam syariat nah wasiat itu diperkenankan di dalam perkara yang ma'ruf ya Ma'ruf ada eh, maksudnya adalah seseorang berwasiat kepada kaum kerabat yang bukan ahli waris tanpa menghancurkan masa depan ahli warisnya. Tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. Ya, sebagaimana dinyatakan dalam eh, kitab Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas ya pernah bertanya ya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Sesungguhnya aku memiliki harta kekayaan yang cukup banyak. Dan tidak ada yang mewarisiku kecuali seorang putriku. Apakah aku boleh mewasiatkan dua per tiga dari hartaku? Maka Nabi menjawab, tidak boleh. Kemudian saat bertanya lagi, bolehkah aku mewasiatkan setengahnya? Nabi menjawab, tidak boleh. Lalu saat bertanya lagi, bolehkah sepertiganya? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, As-sulusu kafir. Sepertiga boleh. Dan sepertiga itu, sepertiga itu juga sudah cukup banyak. ka antadar wa warasataka agniya khairun min antada'ahum alatan yatakaffafun nas. Yatakaffafun nas engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan bercukup, berkecukupan itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin meminta-minta kepada manusia meminta-minta kepada manusia nah demikian jadi di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengizinkan sepertiga ya dari harta warisan yang boleh diwasiatkan ya kepada selain ahli waris. Dalam kitab Sahih Bukhari yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan seandainya saja orang-orang itu mengurangi dari sepertiga menjadi seperempat, seperempat maka itu sudah cukup karena sungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, telah bersabda ya, asulus wasulusu kasir. Nah, sepertiga silahkan. Namun sepertiga itu juga sudah cukup banyak ya sepertiga itu juga sudah cukup banyak nah demikian jadi eh, hendaknya wasiat ya yang diberikan kepada karib kerabat yang tidak mendapatkan bagian warisan yang tidak berhak mendapatkan warisan nah itu tidak lebih dari dari sepertiga dari harta yang ditinggalkan tidak lebih dari sepertiga dari harta yang di, ditinggalkan oleh si maka dari itu, ya sekali lagi dilarang mewasiatkan harta lebih dari uh, dari sepertiga ya kepada selain ahli waris. Adapun wasiat kepada ahli waris, nah ini ya, pada awalnya ya itu dibolehkan ya dalam uh, firman Allah Subhanahu wa taala ya surat Al-Baqarah ayat 180 Allah Subhanahu wa taala mengatakan kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda kematian jika ia meninggalkan harta yang banyak berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf haqqan 'alal muttaqin dan ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini terdapat perintah untuk memberikan wasiat kepada uh, kedua orang tua dan kaum kerabat. Nah, menurut pendapat yang lebih kuat, pemberian wasiat merupakan hal yang wajib sebelum turunnya ayat mengenai mawaris, yaitu hukum-hukum pembagian harta warisan. Nah, ketika turun ayat faraid, ya, ketika turun ayat-ayat mawaris, ayat-ayat faraid, maka ayat wasiat ini mansuh dan pembagian warisan itu ditentu, eh, yang ditentukan menjadi satu hal yang wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Pembagian warisan seperti yang disebutkan di dalam ayat Al-Faraid atau Al-Mawaris adalah suatu yang wajib untuk dilakukan dan harus diberikan kepada ahli waris tanpa perlu adanya wasiat serta tidak tergantung kemurahan hati orang yang berwasiat. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah hadis terdapat dalam kitab Sunan dan yang lainnya dari Amr bin Kharijah ia mengatakan aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah bahwa beliau bersabda Inna Allah qad a'ta kulladhi hakin haqqah fala wasiyata liwaris sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap orang yang berhak maka tidak ada lagi wasiat bagi ahli waris tidak ada lagi wasiat bagi ahli waris nah demikian nah pendapat Maksudnya hal ini juga telah diriwayatkan dari para ulama, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Imam Ahmad meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin. Ia mengatakan bahwa ketika Ibnu Abbas duduk membaca surat Al-Baqarah, ya sampai ayat ini yaitu intaraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Ya, beliau mengatakan ayat ini sudah dimansuhkan. Ya, ayat ini sudah dimansuhkan. Nah, Demikian pula uh, uh, pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Umar, Abu Musa Al-As'ari, uh, eh, Sa'id, Ibnu Musayyib, Al-Hasan, Mujahid dan lain-lain sebagainya. Ya, mereka uh, para ulama menjumhur ulama mengatakan bahwa ayat ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 180 ini yaitu ayat wasiat ini telah dihapus dengan ayat miras yaitu ayat-ayat yang e, turun berkenaan dengan bagian harta warisan ya nah, demikian e, sebagian ulama mengatakan ini adalah e, taksis yaitu pengkhususan wasiat ini hanya untuk karib kerabat yang tidak mendapat bagian warisan ya di, diperbolehkan bagi si mayit ataupun orang tersebut untuk memberikan wasiat kepada karib kerabat yang tidak dapat bagian di dalam warisan dan jumlahnya sebagaimana yang kita sebutkan tadi ya tidak boleh lebih daripada sepertiga harta. Nah Imam Abbas mengatakan tadi ya, kalau bisa kalau boleh ya itu kurang dari sepertiga seperempat. Nah karena Nabi mengatakan wasulusu kasir sepertiga itu juga sudah banyak ya sudah banyak. Nah karena memberikan lebih dari itu itu dapat ya menimbulkan mudarat ya kepada uh, ahli waris. Ya, nah demikian. Tadi sudah kita bacakan uh, uh, riwayat dari Sa'ad bin Abi Waqqas ya bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya melarangnya untuk uh, uh, mewasiatkan harta separuh hartanya ya ataupun seluruh hartanya atau separuh hartanya ya Nabi hanya membolehkan tulut ya sepertiga hartanya. Nah, jadi ayat ini uh, afwan hadis tersebut menunjukkan larangan mewasiatkan seluruh harta atau separuhnya ya atau lebih dari eh, dari sepertiga ya, nah demikian nah kemudian dianjurkan mewasiatkan kurang dari sepertiga sebagaimana riwayat yang terakhir dari Abdullah bin Abbas tadi bahwa ia mengatakan alangkah baiknya bila orang-orang menguranginya sampai seperempat karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sesulusu wasulusu kafir sepertiga itu boleh dan sepertiga itu juga sudah terlalu banyak ya sepertiga itu juga sudah terlalu banyak nah, semakin sedikit dari sepertiga maka semakin afdal jika ahli warisnya orang-orang yang fakir ya semakin sedikit dari sepertiga ya wasiat yang dikeluarkan oleh si mayit ini ataupun orang yang berwasiat ini maka itu lebih afdal apabila ahli warisnya adalah orang-orang yang fakir dan membutuhkan Nah, jika ahli warisnya orang-orang yang berkecukupan, maka tidak mengapa memaksimalkannya sampai sepertiga. Ya, memaksimalkannya sampai sepertiga. Jadi seorang itu hendaklah melihat jika ahli warisnya itu adalah orang-orang yang fakir, mereka juga membutuhkan, maka janganlah dia memberikan wasiat itu maksimal ya. Angka yang maksimal yaitu sepertiga ya sehingga ini tentunya akan mengecewakan ya ahli warisnya. Ya, sementara ahli warisnya berharap dari harta yang ditinggalkannya. Nah demikian. Cukuplah dia mewasiatkan seperempat atau kurang dari itu. Nah demikian. Tapi kalau misalnya ya ahli warisnya adalah orang-orang yang berkecukupan, orang-orang yang kaya, maka tidak mengapa ya mewasiatkan sampai sepertiga. Nah, Ibnu uh, eh, Tirmidzi yang mengatakan di dalam kitab sunannya bahwa ilah yang dipilih oleh para ahli ilmu yaitu tidak boleh seseorang mewasiatkan hartanya lebih daripada sepertiga. Sebagian ahli ilmu menganjurkan mewasiatkan harta kurang dari sepertiga. Berdasarkan sabda Nabi, sepertiga itu sudah banyak. Nah, seperti pendapat yang kita nukil tadi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah. Nah ini juga melihat dari kondisi ahli warisnya. Jika kondisi ahli warisnya adalah orang-orang yang membutuhkan fakir, sangat membutuhkan harta, ya maka dianjurkan afdal ya jika diwasiatkan jika wasiat yang dikeluarkan itu ya kurang dari seper, eh, sepertiga ya bahkan eh, semakin sedikit semakin afdal nah demikian karena agar memberikan kelapangan ya eh, kepada ahli waris tersebut. Nah, jika lain halnya bila ahli warisnya adalah orang-orang yang berkecukupan. Nah, demikian. Dan di antara hikmah syar'i dari larangan mewasiatkan harta lebih daripada sepertiga adalah ya meninggalkan ahli waris dalam keadaan bercukup berkecukupan ya tanpa harus meminta-minta kepada orang lain tentunya itu lebih baik hikmahnya diantar ahli waris ditinggalkan dalam keadaan berkecukupan tanpa harus meminta-minta kepada orang lain. Nah demikian. Nah kemudian ya tentunya tidak boleh kita merugikan ahli waris ini atau memotorotkan mereka. Ya sengaja kita mewasiatkan e, dengan nilai yang besar atau maksimal ya sementara mereka e, membutuhkannya atau bahkan lebih daripada sepertiga. Nah lebih daripada sepertiga. Nah ini tentunya pasti akan memudaratkan mereka. Nah jika seorang mewaskan sepertiga hartanya, ya tentunya ahli waris tidak tidak bisa menolaknya. Ya dia tidak bisa menolak itu adalah hak ya si empunya harta hanya saja ya tentunya dia janganlah ya ya memudaratkan dan merugikan ahli warisnya. Nah kemudian wasiat ini tidak boleh diberikan kepada ahli waris tentunya ya Nabi SAW tadi mengatakan fala wasiyata liwaris tidak ada wasiat bagi ahli waris ya tidak ada wasiat bagi ahli waris nah demikian ya itulah beberapa hal yang berkaitan dengan eh, wasiat nah, berkaitan dengan wasiat nah kemudian ya siogianya ya janganlah memberi wasiat pada saat-saat sekarat ya pada saat-saat menghadapi sakratul maut Nah, ini di ya, kalau bisa dihindari. Ya, kalau bisa dihindari, ya kita eh, menun, eh, eh, memberi wasiat pada saat-saat sekarat. Ya, itu menunda-nunda wasiat maksudnya. Hingga kondisi sekarat, sementara yang sudah sampai di kerongkongan. Karena biasanya itu akan menimbulkan kerugian dalam wasiat, ya disebabkan keterkaitan hak ahli waris dengan hartanya. Oleh karena itu, sebagian salaf ya berkomentar tentang orang-orang kaya ya mereka dua kali durhaka kepada Allah dalam harta mereka pertama mereka bakil mereka bakhil ya saat harta itu berada di tangan mereka yaitu ketika mereka masih hidup dan kedua mereka menghambur-hamburkannya ketika harta itu terlepas dari tangan mereka yaitu setelah mati yaitu dengan menyalurkannya atau memberikannya tidak pada tempatnya nah demikian ya nah jika orang yang beri wasiat ini merugikan pihak ahli waris maka mereka boleh menolaknya. Yaitu apabila wasiat tersebut lebih daripada sepertiga. Nah misalnya dia mewasiatkan separuh dari harta, maka ahli waris ya boleh menolaknya. Nah demikian, boleh menolaknya. Nah, jika wasiat itu ternyata lebih daripada uh, sepertiga. Nah, jadi dianjurkan kepada kita agar ya memberi wasiat itu bukan pada saat sekarat, ya menghadapi sakaratul maut ya hendaknya wasiat itu dikeluarkan jauh-jauh hari sebelumnya ditulis jauh-jauh hari sebelumnya sehingga ya jauh daripada uh, kontroversi ataupun hal-hal yang dapat merugikan ahli waris ya nah uh, diriwayatkan uh, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan ya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wahai Rasulullah ya sedekah apakah yang paling afdal maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab anta saddaqa wa anta sahihun harisun ta'malul gina qulta li fulanin kaza wa li fulanin kaza wa qad kana li fulan sedekah yang eh, Nabi mengatakan ya sedekah yang paling afdal itu adalah sedekah yang engkau keluarkan pada saat engkau sehat dan kuat engkau berharap kaya dan takut miskin. Maka janganlah menunda-nunda nunda-nundanya, menunda-nunda sedekah hingga nyawa sudah sampai di kerongkongan, yaitu sekarat. Maksudnya ruh sudah sampai kerongkongan. Kondisi sudah sekarat, baru engkau katakan e, e, untuk si fulan ini, untuk si fulan ini. Padahal harta itu menjadi hak si fulan. Ya, harta itu menjadi hak si fulan. Ya maksudnya harta itu ya adalah hak ahli warisnya. Ya, harta itu sudah menjadi hak si fulan baru dia katakan untuk si fulan begini, untuk si fulan yang lain begini. Ya. Nah, ini tentunya eh, akan memudaratkan si ahli waris, si fulan ini, itu ahli waris. Nah, demikian. Ya. Memudaratkan si fulan yang merupakan ahli waris. Ketika sudah sekarat baru engkau katakan untuk si fulan A sekian. Untuk si fulan B sekian. Padahal harta itu menjadi hak si fulan C. Yang mana si fulan C ini adalah ahli warisnya. Nah demikian. Nah ini sebagaimana yang dikatakan tadi ya eh, para ah, ulama salah mengatakan orang-orang kaya ini seperti ini mereka dua kali durhaka kepada Allah dalam harta mereka. Pertama, mereka bakhil saat harta itu berada di tangan mereka, yaitu ketika mereka masih hidup. Nah kedua, mereka menghambur-hamburkannya ketika harta itu terlepas dari tangan mereka, ya ini setelah mati. Setelah sakaratul maut, barulah mereka katakan dihambur-hamburkan kepada orang lain, yang mana itu memudaratkan ahli warisnya. Nah demikian. Nah ini satu sikap yang dilarang dan tidak dibolehkan. Nah demikian Ikhwanifiddin, para pendengar yang berbahagia. Ya. Eh, dari Bushr bin eh, Jahas al qurasi ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Ma'arij ayat 36 sampai 39. Fama lilladzina kafaru kibalaka muhti'in anil yamini wa anil shimali izin ayat ma'u kullu mri'in minhum ayyudkhala jannatan na'im kalla inna khalaqnahum mimma ya'mal mimma ya'lamun Mengapakah orang-orang kafir itu bersedia datang ke arahmu dari kanan dan dari kiri dengan berkelompok-kelompok? Adakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk dalam jannah, sorga yang penuh kenikmatan? Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kami ciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui, yaitu dari air mani yang hina. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meludah pada telapak tangannya lalu berkata, "Kalau Allah, ibnu Adam, anna tu'jizuni wa qad khalaqtuka min misli hadhihi hatta idza sawaituka wa adal wa adaltuka masyaita baina burdaini walil ardi minka wa'id fajama'ta wa mana'ta hatta idza balagatit taraqiya kulta atasaddaq wa anna awan sadaqah Nabi mengatakan, Allah berkata, Hai anak Adam, Bagaimana mungkin kamu bisa melemahkan aku? Sedangkan akulah yang menciptakan kamu dari tanah seperti ini. Hingga apabila aku menyempurnakan ciptaanmu. Kemudian kamu berjalan. Baina ini. Antara pagi dan petang. Sedangkan bumi terus mengeluhkan perbuatanmu. Kamu terus mengumpulkan harta. Akan tetapi kamu menahannya. Jama'ata wa mana'ta kamu terus mengumpulkan harta agar tapi kamu menahannya hingga apabila nyawa sudah sampai ke, ketenggorokan, tenggorokan, ke kerongkongan, barulah kamu berkata, aku bersedekah. Padahal bukan waktunya bersedekah. Padahal itu bukan waktu untuk ber, bersedekah. Jadi jangan menunda-nunda wasiat hingga kondisi sekarat. Nah, demikian. Ya, yaitu apa? Nyawa sudah sampai di kerongkongan. Karena biasanya hal itu akan menimbulkan kerugian dalam wasiat. Nah, disebabkan ya adanya hak-hak ahli waris dan hartanya. Ya, nah ini adalah satu hal yang perlu kita perhatikan. Jadi uh, dilarang juga kita ya menunda-nunda ya amal kebaikan ya kalau kita punya niat untuk bersedekah berwasiat tulis wasiat itu sekarang ya, jangan sampai menunggu sakarat ya jangan sampai menunggu ya kematian menjemput kita karena kita tidak tahu ya kapan kematian itu akan datang menjemput kita nah itulah dia hal-hal yang perlu kita perhatikan dengan ya hal-hal yang berkaitan dengan wasiat ya jadi ada beberapa perkara yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan wasiat ini yang pertama adalah hendaknya kita ketika menyampaikan wasiat itu atau memberikan wasiat itu memasang niat yang benar ya niat yang benar jangan ada niat-niat ya misalnya untuk merugikan ahli waris ya untuk menghalang ya menghalang hak orang terhadap harta tersebut hak ahli waris ya nah demikian karena itu tidak dibolehkan ya jadi pasanglah niat yang benar niat yang lurus niat yang ikhlas ya nah demikian kemudian yang kedua hendaklah kita selalu menyiapkan wasiat. Yaitu hendaklah seorang senantiasa, senantiasa bersiap-siap. Apabila ada sesuatu yang harus diwasiatkan, ya maka hendaklah dia segera ya menuliskan wasiat. Ya janganlah dia menunda-nundanya. Janganlah dia e, mengulur-ngulurnya ya hingga ya datang, e, ketika datang ajal barulah dia sibuk untuk menuliskan wasiat Ya, nah demikian. Jadi eh, e, wasiat itu eh, tertulis ya dan ditulis ya. Nah sebelum eh, apa namanya ajal menjemput kita. Nah sebelum ajal ya menjemput kita. Nah di dalam ya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu mau disebutkan bahwa Rasulullah saw bersabda, "Ma ri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun Ya. Seorang muslim yang memiliki sesuatu untuk diwasiatkan, maka tidak dibenarkan, ya tidak hak baginya untuk berdiam diri selama dua malam. Ya. Melainkan wasiat itu sudah tertulis di sisinya, ya. Mahakum memberi muslimin. tak layak bagi seorang muslim dia punya sesuatu yang uh, harus dia wasiatkan lalu berlalu dua malam ya melainkan wasiat itu seharusnya sudah tertulis di sisinya Ibnu Umar mengatakan tidak satu malam pun berlalu dariku sejak aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sabda beliau itu, melainkan wasiatku sudah berada di sisiku, yaitu sudah aku tulis, ya sudah aku siapkan, Nah demikian nah, banyak hadis-hadis ayat-ayat tentang hadis yang memerintahkan kita untuk eh, eh, berbuat kebajikan dan berlaku baik kepada karib kerabat. Nah, demikian. Jadi selalulah ya kita menyiapkan uh, wasiat tersebut. Nah, demikian. Nah kemudian lah ya seorang itu meninggalkan ahli warisnya dalam keadaan berkecukupan. Ya dalam keadaan berkecukupan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi tadi, ya ya innaka antadhar warasataka aghniya khairun min antadhar aratan yatakaffafuna nas ya sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan serba kekurangan hingga mereka harus minta-minta kepada manusia. Nah demikian. Ya, jadi perhatikan juga, jangan sampai wasiat ini memudaratkan mereka. Nah, kemudian jangan mewasiatkan lebih dari seperti harta seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian tidak mewasiatkan harta kepada ahli waris karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan fala wasi fala waris. Tidak ada wasiat, fala wasiat waris. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Nah, kemudian adil dalam wasiat ini juga penting adil dalam wasiat. Nah, ada sebagian orang ketika ia menulis wasiat, mewasiatkan agar menghalangi salah seorang ahli waris dari haknya. Ada pula yang menulis akad penjualan kepada salah seorang ahli waris dengan sesuatu dari harta warisan. Nah, terkadang pula seorang menulis akad jual beli dari harta warisan tersebut kepada salah seorang ahli waris agar mengurangi atau merugikan hak yang lain. Ya, nah itu semuanya tidak dibolehkan atau diharamkan, dilarang. Ya bahkan bisa jadi wasiat itu menjadi amal buruk yang dengan yang mengakhiri hayatnya dan karena ia dapat masuk neraka demikian ya dapat masuk neraka oleh karena itu hendaklah ia berlaku adil terhadap ahli waris dan tidak mendolimi salah seorang dari mereka. Nah demikian Allah mengatakan wa wa rasulahu yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walahu azabun muhin dan barang siapa yang durhakai ya Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya ya Allah Subhanahu wa taala masukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalam di dalamnya dan baginya sisa yang menghinakan ya eh, sejumlah eh, mufassirin eh, menjelaskan bahwa maksudnya adalah melampaui batas dalam hal wasiat wa yata'adda hududahu Ya surat An-Nisa ayat 14. Wa yata'adda hududahu. Ya para Fasirin mengatakan yaitu melampaui batas, melewati batas dalam hal wasiat ya, dalam hal wasiat. Nah, demikian. Nah, kemudian juga hendaklah dia memprioritaskan wasiat untuk pelunasan hutang. Ya, hendaklah mengutamakan wasiat untuk pelunasan hutang. Karena hutang merupakan perkara yang paling berbahaya hingga harus diperhatikan diwajib ya, atas seorang untuk mewasiatkan kepada ahli warisnya agar melunasi utang-utangnya dengan cara apapun karena utang tersebut tidak akan dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya karena hutang itu termasuk hak-hak manusia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyalatkan jenazah seseorang yang memiliki hutang kecuali jika ada orang lain yang menjamin pelunasan hutangnya. Ya, seperti yang diriwayatkan dari Salamah Ibn Al-Aqwa bahwasanya dibawakan jenazah ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk disalatkan. Lalu Nabi SAW bertanya, apakah jenazah ini punya hutang, meninggalkan hutang? Mereka menjawab tidak, maka Rasulullah pun menyalatkannya. Nah setelah itu dibawakan jenazah yang lain. Rasul bertanya, apakah dia punya hutang? Mereka menjawab ya. Maka Rasulullah SAW bersabda berkata, salatkanlah jenazah saudara kalian ini. Ya, yaitu Nabi menolak untuk menyolatkannya. Tapi Nabi menyilakan kepada para sahabat untuk menyolatkannya. Maka Abu Qatadah berkata, utangnya menjadi tanggunganku wahai Rasulullah. Maka Rasulullah pun menyolatkannya. Ya, Rasulullah pun ya, menyolatkannya. Nah demikian. Nah kemudian uh, tentunya ya uh, termasuk wasiat adalah ya wasiat yang kita keluarkan karena Allah dan untuk visa bilillah. Ya hendaklah kita mewakafkan sesuatu dari harta kita karena Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bagi orang yang memiliki kemampuan dan kelapangan, kekayaan, hendaklah ia mewakafkan sebahagian dari hartanya sebagai sedekah fi sabilillah. Nah, ini termasuk juga wasiat ya, sehingga ia memperoleh pahala sepeninggalnya ya Nabi mengatakan idza mata al insan inqata anhu amaluhu illa min thalathah ya eh, apabila mati anak Adam mati seorang insan maka akan terputuslah amalnya kecuali tiga perkara salah satunya adalah sedekatun jariah ya sedekah jariah termasuk di dalamnya wasiat yang kita keluarkan nah itu termasuk sedekah jariah nah di untuk sedekah ya jariah ya, yang paling nyata adalah wakaf. Ya, seandainya seorang itu wakafkan sebuah rumah karena Allah, ya, mewakafkan tanah untuk masjid, untuk sekolah, mewakafkan buku-buku untuk para penuntut ilmu, ya atau semisalnya maka ini termasuk ya harta yang terus mendatangkan pahala baginya. Nah, ini termasuk sedekah jariah. Nah, demikian. Eh, kemudian hendaklah ya kalau perlu menghadirkan saksi atas wasiat. Nah ini penting, yaitu menghadirkan saksi atas wasiat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ya syahadatu bainikum idza harra ahadakumul mautu hina alwasiyati ithnani dawa adlin minkum aw akhar aw akharani ghairikum in antum darabtum fil ard fa asabatkum musibatul maut Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang dari kamu menghadapi kematian, sedang ia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Nah demikian yaitu mendatangkan wasiat, yang mendat afwan mendatangkan saksi atas wasiat yang akan kita berikan supaya tidak ada pertengkaran di kemudian hari ya maka datangkanlah saksi. Maka dari itu wasiat itu jangan di baru ya dikeluarkan eh, uh, atau baru dituliskan menjelang ajal atau menjelang sakaratul maut. Ya, ada sebagian orang yang salah di dalam memahami ini. Ya, mereka mengatakan atau berpemahaman bahwa baru dikatakan wasiat kalau itu dikeluarkan sebelum mati. Karena itu banyak ditampilkan di beberapa uh, kita katakan uh, media bahwasanya orang yang berwasiat itu adalah wasiat yang dikeluarkan menjelang kematian. Nah, tidak seperti itu. Jadi wasiat itu ya di, bahkan dianjurkan dikeluarkan jauh-jauh hari sebelumnya. Ya, demikian. Karena sebagian orang mengaitkan dengan uh, uh, wasiat itu dengan kematian. Ya, kalau sudah mau mati baru beri wasiat. Nah, tidak. Ya, jangan seperti itu. Itu adalah cara yang salah. Namun wasiat itu ya sudah kita tulis jauh-jauh hari sebelumnya Bagaimana hadis yang kita e, bacakan tadi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka beri muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu lailatain atau fi riwayatin talatin talasu layalin illa wasiyatuhu maktubatun indah tidak dibenarkan seorang muslim yang memiliki sesuatu yang harus diwasiatkannya lalu ia bermalam dua malam atau tiga malam melainkan wasiat itu harus tertulis ya di sisinya nah demikian ya Nah, kemudian janganlah kita merubah-rubah wasiat karena ini termasuk hal yang dilarang juga. Dan merubah-rubah wasiat itu tidak dibolehkan oleh pihak saksi. Nah, barang siapa yang menyampaikan wasiat dan mendengarnya, maka dia tidak boleh untuk merubah-rubah, menambah-nambahi, mengurang urangi Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladina yubaddilunah." Inna Allah samiun alim. Maka barang siapa yang mengubah-ubah wasiat itu setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang yang mengubah-ubahnya. Ya, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha, maha mengetahui. Jadi tidak boleh bermain-main terhadap wasiat. Tidak boleh mengubahnya sama sekali dan tidak eh, juga termasuknya adalah menyembunyikan wasiat. Ya, tidak boleh kita eh, menyembunyikan wasiat. Nah, Nah itulah beberapa hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan uh, wasiat ya. Jadi intinya uh, dosa besar yang ke-67 adalah ya seorang uh, muslim tidak boleh ya memberikan mudarat ya dari wasiat yang dikeluarkannya ya mudarat yang uh, uh, menimpa ahli warisnya disebabkan kecurangan ataupun uh, ke kezalimannya di dalam uh, memberikan wasiat. Jadi al idror fil wasiyah. Ya dilarang memberikan mudarat ataupun e, kecurangan ataupun kerugian di dalam hal wasiat. Nah, demikian saja para pendengar yang berbahagia. Ya, berkait berkaitan dengan dosa besar yang ke-67 eh, ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari eh, hal-hal e, yang e, berbau kezaliman di dalam e, perkara yang berkaitan dengan ya, wasiat ataupun warisan. Ya, karena ini adalah perkara yang sangat sensitif dan banyak menimbulkan perpecahan ya di dalam keluarga ya yang dulunya bersaudara ya pecah persaudaraan, terputus tali silaturahim, ya rusak amanah karena masalah warisan, ya wasiat dan sejenisnya. Memang harta ini adalah fitnah, ya perkara yang paling ditakutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ya fitnah harta ya berlomba-lomba yang kamu untuk ya e, mengejar ya kemewahan dan e, materi dunia itulah yang paling ditakut, ditakutkan dan dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umat ini. Nah maka ya jauhilah ya kecurangan dan kezaliman di dalam hal wasiat ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, di jazakallahu khairan. Barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Dari pembahasan al-kabair atau dosa-dosa besar, yaitu dosa besar yang ke-67 berbuat kezaliman dalam perkara wasiat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, Anda bisa menghubungi kami di layanan line telepon di 021 823 6543 dan di layanan pesan singkat di 081 9896543 dan kami harapkan untuk lebih memperdalam pembahasan kita kiranya pertanyaan yang Anda ajukan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini pula. Baik, kesempatan pertama kami berikan di layanan line telepon di 0218236543. Halo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Uh, dengan Ibu Tini. Ibu Tini di mana? Ya, uh, di Jakarta. Silakan. Nah, Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya minta mohon petunjuknya Pak Ustadz. Mohon maaf nah. Ibu Tini, dikecilkan volume radionya. Oh iya. Halo Pak Ustadz, maaf. Halo. Iya, silahkan. Ah, ah. Pak Ustadz, saya minta petunjuknya Pak Ustadz. Saya kan orang tua saya. Nenek saya tuh meninggalkan warisan jadi dia adik-beradik satu orang tiri, tujuh orang. Laki-lakinya dua, e, limanya perempuan. Satu yang perempuan yang tua udah meninggal, tapi itu tiri. Dia, dia punya anak-anak berapa orang, masih gede udah keluarga. Yang yang laki-laki satu orang udah meninggal, ada anak juga sama istri. Nah sekarang warisan rumah itu udah kejual. Kemarin ada keributan. Ah, pertama ada nenek saya ini berdua udah meninggal dia punya wasiat wasiatnya dia bilang ini harta dibagi rata yang adil nah, yang baik tiri dia nggak bilang tiri tapi yang adil nah jangan ada keributan itu satu nah yang kedua uh, yang yang yang om saya yang masih hidup satu orang dia dikuasakan sama om saya satu lagi yang udah meninggal sebelum meninggal dikuasakan untuk om saya satu lagi Nah, udah kejual rumah ini, ributlah, tidak ada keterangan penjualan wa, e, rumah dari nenek saya ini. Jadi ada persisian lah. Kemudian yang yang ini e, yang meninggal, om saya meninggal, ada wasiat sama om saya yang hidup yang yang kuasa ini. Dia bilang, ini buat bagian dia ini, tolong sepertuju dibagikan buat adik-beradik dia. Tapi tidak ada saksi, tidak ada bukti Nah, ya. tapi anak dan istrinya dia tidak uh, tidak tahu masalah itu. Apakah ini sah wasiat ini dijalankan baik yang wasiat dari nenek atau wasiat dari om yang meninggal dikuasakan yang ini? Nah, kita mengikuti syariat agama Rasul itu gimana Pak Ustaz supaya dia tidak ada kesalah pembagian ini biar uh, berkah semuanya adik adik nah. orang baik. saya. Makasih Pak Ustaz. Nah, bisa dipahami Ustaz pertanyaannya? uh, secara umum saja ya, ya. Secara, secara umum saja kan ya. Mengenai hmm. wasiat ini. Nah, baik. Terima kasih banyak untuk ya. Ibu Tini di Jakarta. Ya. Hmm. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ya, sebagaimana yang saya kita sebutkan tadi bahwa ini adalah perkara yang sangat sensitif dan kerap kali menimbulkan pertengkaran di dalam keluarga yang sebelumnya ya akur ya ya uh, uh, adik beradik akur ya, sama saudara akur kemudian setelah ya berkaitan dengan eh, ada masalah warisan nah, barulah ya terjadi ya eh, pertengkaran di antara mereka pertengkaran hebat hingga sampai memutuskan tali-tali silaturahim dan lain sebagainya Nah, para pendengar Radio raja yang berbahagia, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala ia telah mewajibkan tata cara pembagian warisan berdasarkan hikmah dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menetapkan bagian-bagian tertentu untuk ahli waris dengan pembagian yang terbaik dan teradil menurut hikmahnya yang sangat dalam. Rahmat Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu, ilmunya yang maha luas Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan perkara warisan dengan penjelasan yang sangat sempurna. Ya, maka tidak ada yang lebih adil daripada pembagian Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih baik daripada pembagian yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan telah Allah wajibkan ya di dalam kitabnya. Ya, maka dari itu eh, dan juga Allah mengancam orang-orang yang menyisihi dan melanggar ya aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala buat. Nah, demikian eh, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya juga telah mengatakan kepada kita ya al hikmu al farah bi ahliha fama baqiya huwa li aula rajulin dakar. Berikanlah warisan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Dan jika tersisa maka diberikan kepada ahli waris laki yang lebih berhak menerimanya yaitu al asabah. Nah demikian. Jadi eh, ayat dan hadis eh, ayat-ayat eh, yang berkaitan dengan warisan ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu eh, menganjurkan kepada kita ya agar segera untuk melakukan bagian warisan. Jangan ditunda-tunda, ya jangan menunda-nunda ya pembagian warisan. Nah, karena ya, hal ini dapat menimbulkan perselisihan di antara ahli waris. Maka ada eh, eh, hak-hak ya, yang berkaitan dengan harta warisan yang perlu untuk disegerakan. Nah, ini eh, ada lima ya. Harta warisan itu memiliki lima kaitan dengan lima hak yang berbeda tingkatannya menurut urgensinya. Yang pertama, yang harus dikeluarkan dari harta si mayit adalah biaya penyelenggaraan jenazah. Ya, seperti biaya air untuk memandikan, kain kafan, wangi-wangian, upah orang yang memandikan, upah penggali kubur, dan lain-lain sebagainya. Ini semua merupakan perkara yang dibutuhkan oleh si mayit yang posisinya sama sama seperti makan, minum, pakaian dan tempat tinggal bagi ya seorang. Nah, demikian. Nah, jadi ini penting untuk disegerakan. Keluarkan dari harta itu untuk biaya penyelenggaraan jenazahnya. Kemudian yang kedua, hak, hak yang berkaitan dengan harta warisan itu sendiri. Ya seperti ya, e, diat jenazah, ya hal yang berkaitan dengan posnya sebagai budak dan uh, hutang e, yang memiliki jaminan atau hal yang berkaitan dengan e, hak-hak uh, yang harus dikeluarkan dari uh, uh, sinai. Nah demikian. Nah, itu harus dikeluarkan ya, dari harta si mayit. Nah, kemudian yang ketiga, hutang ya, tidak ada kaitannya dengan harta si mayit. Contohnya hutang yang diambil tanpa jaminan. Ya, baik hutang kepada Allah seperti zakat dan kepada maupun terhadap manusia ya seperti uang yang dipinjam, sewa atau upah dan yang lain sebagainya. Nah, kemudian yang keempat adalah melaksanakan wasiat si mayit ya paling banyak tadi sepertiga dari harta warisan untuk selain ahli waris. Nah demikian. Kemudian barulah yang terakhir yang kelima ya dikeluarkan barulah dibagikan e, warisannya barulah dibagikan warisannya ya kepada eh, setiap ahli waris nah demikian nah kemudian ke, kalau tersisa barulah itu diserahkan kepada al aqabah yaitu e, e, Eh, laki-laki ataupun ahli waris laki-laki yang tidak dapat bagian tertentu di dalam Al-Quran ya, ya tidak dapat bagian tertentu dari di Al-Quran seperti misalnya eh, anak laki-laki ya saudara laki-laki dan seterusnya paman nah ini adalah asobah nah demikianlah hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan harta warisan maka ya hendaknya ya eh, segera menyediakan ini waris ini untuk dikeluarkan eh, ya untuk dikeluarkan eh, hmm. untuk dibagikan ya nah demikian supaya tidak terjadi eh, hal-hal yang seperti ditanyakan oleh ibu tadi ya terjadinya pertengkaran ataupun ketidakjelasan karena waktu yang sudah ber, ber ya, ber, berlalu begitu lama ya, sehingga ya ada sebagian ahli waris yang ya, sudah meninggal ya, nah kemudian seterusnya nah ini adalah hal yang tentunya uh, uh, sangat menyulitkan di dalam pembagian warisan ya karena di sana ada namanya tanah dan lain sebagainya ya dan untuk perinciannya tentunya harus dihitung-hitung di atas kertas ya mengenai bagian masing-masing ahli waris Nah, jadi urutannya adalah yang pertama biaya penyelenggaraan jenazah itu dikeluarkan. Kemudian hak-hak yang berkaitan dengan harta hutang-hutangnya. Nah, demikian. Kemudian yang ketiga ya berkaitan dengan wasiat, ya keluarkan wasiatnya. Ya wasiat-wasiat yang telah diberikan ya, itu dikeluarkan, tidak lebih dari sepertiga. Nah, jadi kemudian baru terakhir ya ya pembagian harta warisan, pembagian harta warisan. Nah itu beberapa hal yang berkaitan dengan harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Nah adapun harta warisan ini tidak boleh dibagikan adil begitu sama rata. Ya kalau hibah ya tentunya sama rata. Ya hibah itu dibagi sama rata. Hadiah nah, yang dikeluarkan sebelum ya, seorang itu meninggal ya itu eh, eh, dianjurkan untuk dibagikan sama rata ya antara laki, anak laki-laki dan anak perempuan. Nah dibagi sama rata Nah, itu berkaitan dengan hibah atau hadiah. Adapun warisan Allah Subhanahu wa taala memberikan masing-masing orang haknya. Ya, maka lakukanlah pembagian warisan ya menurut apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firman di dalam kitabnya. Ya janganlah kita ya tak ada hududah. Jangan kita melewati dan melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala karena Allah mengancamnya yudkhilhu naran ya khalidina fiha yadkhilhu yadkhilhu naran ya khalidan fiha walahum adzabun muhin walahum adzabun muhin ya Allah akan masukkannya ke dalam neraka dia kekal selama-lamanya di dalamnya dan baginya adab yang menghinakan itu bagi orang-orang yang tidak rela dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala dan melewati batas dalam hal wasiat. Nah, demikian. Jadi ini harus kita perhatikan. Nah untuk selanjutnya ya silakan ibu me eh, menghubungi ustadz yang yang dekat mungkin dengan uh, kedudukan ataupun posisi ya, tempat ibu dan mengajukan ya uh, daftar ahli waris ya kemudian wasiat yang dikeluarkan berapa kalau wasiat itu uh, lebih daripada sepertiga maka ini boleh dianulir oleh ahli waris ya karena itu tidak boleh yaitu mudaratkan ahli waris Nah, ya kemudian setelah itu dikeluarkan wasiat. Nah, sisanya itu dibagikan kepada ahli waris yang masih hidup, ya, yang dalam keadaan hidup ketika si mayit ini meninggal. Nah, apabila ahli waris ini yang meninggal, ya, sebelum harta warisan itu dibagikan, ya, maka ia tetap mendapatkan haknya dan haknya itu ya diberikan kepada ahli warisnya, ya, diberikan kepada ahli warisnya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Nah, terima kasih banyak atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Ibu Tini yang berada di Jakarta. Dan untuk selanjutnya masih di layanan yang telepon di 021-823-6543. Halo. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Bapak Tasrif di Cilawang Tegal. Bapak Tasrif. Tasrif. Tasrif. Nah, silakan Pak. Ya. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Begini saya mau tanya Pak Ustaz. Iya agak diperkeras uh, Pak suaranya Pak. Iya. Uh, orang tua saya kan orang tua saya laki-laki kan sudah meninggal sudah lama ya. Waktu itu mau mau apa mengurus veteran. Kemudian bapak saya itu uh, mempunyai utang kepada kakak saya tapi kakak lain ibu gitu ya. Nah, kemudian saya membayar utang bapak saya dengan cara menggarap sawah eh, bagian dari ibu saya yang ini gitu. Jadi hasil panennya itu untuk membayar hutangnya, tapi sampai sekarang belum belum lunas sih karena masih bergilir cara menggarap sawahnya gitu. Jadi hasil pembayarannya dengan hasil panen Pak Ustadz gitu. Bagaimana hukumnya hal tersebut Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, boleh dia mencicil pembayaran hutang orang tuanya ya, hutang si Majid Nah, ahli waris ya tentunya eh, eh mendapat wasiat dari si mayit atau putih mendapat wasiat ya hendaklah dia memperhatikan hak-hak ataupun eh, kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan berkaitan dengan harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Nah, jika dia tidak punya harta, nah jika punya harta ya tentunya ber, eh, ahli waris berkewajiban untuk ya menyalurkan harta itu untuk pembayaran hutang Nah, itu jika si mayit punya harta yang ditinggalkan. Ya, maka dikeluarkan harta yang ditinggalkan atau warisan untuk pembayaran hutang. Nah, jika ahli waris tidak mendapati harta yang cukup untuk dibagikan ataupun untuk di, uh, uh, dibayarkan untuk melunasi hutang, ya maka tentunya ini adalah uh, kewajiban anak-anak yang ditinggalkannya ya eh, anak-anak si mayit untuk dapat melunasi hutang orang tuanya atau hutang keluarga uh, keluarganya ya hutang uh, keluarganya ini nah demikian jadi ya baik itu dengan cara mencicil ataupun kontan atau bagaimana dia caranya untuk dapat melepaskan kewajiban-kewajiban si mayit dari tuntutan-tuntutan uh, yang ada tuntutan-tuntutan hutang yang ada. Nah demikian. Jadi itu dibolehkan dan itu akan satu eh, perkara kebaikan ya, ya yang kita lakukan untuk si majid. Nah demikian. Apalagi kita adalah anaknya, ya eh, salah uh, kita punya uh, masih punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Ya setelah uh, orang tua kita itu wafat, yaitu dengan berusaha untuk dapat melunasi harta uh, hutang uh, orang tua kita dapat melunasi hutang-hutang orang tua kita. Nah demikian. Walaupun dengan cara ya kita katakan mencicil seperti yang ditanyakan oleh tadi. Ya, ya, intinya adalah dia untuk melakukan hal itu. Dan itu termasuk uh, salah satu kebaikannya. Ya, nah demikian Kebaikannya untuk orang tua, ya, baktinya untuk orang tuanya. Ya, nah demikian. Namun, ya jika ya, si mayit itu mempunyai harta, maka hendaklah segera dikeluarkan ya dari harta itu untuk melunasi hutangnya. Jangan ditunda-tunda, jangan dicicil-cicil. Kalau itu memang dia punya harta, tapi kalau dia tidak punya harta, maka ini adalah kebaikan eh, dan kewajiban bagi anak-anaknya untuk dapat ya, eh, meringankan beban si mayit ini, orang tuanya yang sudah wafat ini. Mereka berbakti dengan cara berusaha untuk ya melunasi beban-beban hutang ke dua orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang desa akhir atas jawaban Ustaz. Masih di layanan uh, eh, line telepon di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Hendra di Bintaro. Pak Hendra di Bintaro, silahkan. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mau tanya, Ustaz. Andaikan orang tua punya usaha, kemudian dia meninggal. Setelah meninggal, usaha itu dijalankan oleh kakak anak, Ustaz untuk hasil dari usaha itu gimana Ustaz? Terhadap uh, keluarga anak ahli warisnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Uh, mohon diulangi Pak. Uh, gini, uh, anak punya orang tua. Orang tua anak punya usaha. Kemudian beliau meninggal. Nah, usaha terus dilanjutkan sama kakak anak. Iya, yeah. Nah, ya. Terus usaha itu ada hasilnya Ustaz. Yeah. Nah, selama ini hasilnya itu dinikmati oleh kakak anak sendiri. Seharusnya gimana oleh Pak ahli warisnya, Ustaz? Nah, ya. Baik, biasanya ya. Terima kasih banyak. Ya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usaha yang ditinggalkan oleh orang tua. Nah, dalam hal ini tentunya uh, orang tua di sini sebagai uh, harta warisan itu ya tetap harus dibagikan ya menurut persentase ya eh, yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam eh, Al-Qur'an ya. Ya, diberikan hak-haknya kepada ahli waris. Jadi ahli waris dalam masalah seperti ini kalau ya misalnya ada pengelola yang mengelola usaha tersebut, maka dia adalah pihak pengelola, ditempatkan sebagai pihak pengelola. Ya, adapun pemodal di sini adalah ahli waris. Ya, berapa ahli warisnya? Misalnya tiga orang jadi di sini ada tiga orang pemodal yang berhak terhadap modal ini, yang mana itu adalah harta warisan. Nah jika ternyata ya, dari tiga ini satu yang just, uh, eh, yang ya, sekaligus ya, dia uh, pemodal dan juga dia sebagai pengelola dari harta warisan tersebut, ya maka ya dia mendapatkan bagian ya, sebagai pengelola dan dia juga mendapatkan bagian sebagai modal ya dari harta warisan ini dan uh, uh, yang lainnya ahli waris yang lainnya juga mendapatkan bagian dari ya usaha ini. Nah, begitu caranya. Ya menurut persentase uh, eh, persen yang telah Allah Subhanahu wa taala ya sebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Nah, berdasarkan uh, persentase yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an berkaitan dengan harta warisan. Nah demikian, wallahu a'lam. Begitu saja gambaran umumnya ya. Jadi e, jika ya kalau misalnya ya si pengelola ini yang tidak lain itu adalah mungkin abang kita, dia ahli waris dan dia juga sebagai pengelola, maka dibuatlah perjanjian berapa pengelola mendapatkan bagian dari keuntungan. Kemudian sisanya dibagikan ya kepada ahli waris menurut persentase bagian mereka di dalam ya daftar warisan. Naka. Jadi di sini uh, si abang itu dapat dua dua bagian, bagian sebagai pengelola dan bagian sebagai ahli waris. Nah, jadi dibuat uh, transparan seperti itu. Nah, dalam har dalam perkara harta ini perlu perlu trans, uh, eh, apa namanya kita katakan ya, uh, uh, satu yang transparan, terbuka. Jangan apa namanya kita katakan ya TST tahu sama tahu, tapi tidak diperjelas ya di atas kertas. Nah itu jangan. Ya Allah Subhanahu Wa Taala juga memerintahkan kepada kita untuk menulis. Ya menulis setiap transaksi ataupun setiap uh, uh, akad yang kita buat. Nah itu sangat penting ya untuk menghindarkan perselisihan ya di kemudian hari. Untuk menghindarkan perselisihan, kericuhan, keributan di kemudian hari. Nah, bukankah Allah Subhanahu wa taala ya telah mengatakan di dalam kitabnya ya ayyuhalladzina amanu Ida tadayan tum bidainin ila ajalin musammam faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu ber, uh, melakukan transaksi hutang piutang sampai batas waktu tertentu, maka faktubu. Ya, tulislah oleh kamu wal yaktub bainakum katibun bil adli. Hendaklah ditulis di antara kamu oleh seorang penulis yang adil. Nah, demikian. Jadi perlu ya penulisan. Nah, demikian. Perlu satu yang jelas di atas kertas ya uh, kalau perlu dinotariskan kan begitu ya ini ahli uh, harta warisan sekian ya ya uh, ada tiga ahli waris yang berhak mendapatkan bagian misalnya ya ya kemudian uh, ini dalam bentuk usaha nah usaha itu dijadikan sebagai modal ya dan modal itu dijalankan oleh salah seorang ahli waris sebagai pengelola Nah, pengelola dapat berapa ahli waris uh, si pemodal yang tidak lain adalah uh, ahli waris ini dapat berapa? Kemudian dibagikan menurut persentase yang telah disepakati. Allahu a'lam bisawab. Nah, syukuran jazakallah khairan atas jawaban al Ustaz. Baik, untuk selanjutnya kami beralih di layanan pesan singkat. Ya, ada pertanyaan dari Abu Salman yang berada di Bogor. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimanakah dengan wasiat yang diberikan oleh orang yang telah meninggal kepada anak angkatnya di mana dia memiliki anak kandung yang lainnya dia memberikan wasiat lebih besar anak angkatnya daripada anak kandung yang lainnya dan e, dinilai hal tersebut tidak adil apakah wasiat tersebut bisa dirubah ataukah dibatalkan uh, ya ini pertanyaan sangat bagus sekali ya uh, Anak angkat tentu tidak masuk dalam deretan warisan. Ini perlu kita ketahui bahwa anak angkat itu tidak masuk dalam deretan ahli waris. Ya, dia tidak masuk dalam deretan ahli waris anak angkat. Ya, nah kemudian e, artinya dia berhak mendapatkan e, berhak mendapatkan e, wasiat. Ya, nah demikian. Jadi seseorang boleh menulis wasiat untuk anak angkatnya. Cuma hanya saja janganlah wajib itu ya e, me, merugikan ya hak yang lainnya. Nah, demikian merugikan hak yang lainnya. Nah, jadi dia harus ya, kalau bisa adil. Nah, berlaku adil terhadap ahli waris dan tidak mendolimi salah seorang dari mereka. Nah, demikian tidak mendolimi salah seorang dari e, mereka. Nah misalnya di sini si anak ternyata ya mendapatkan bagian lebih eh, lebih rendah ya daripada anak angkatnya, anak kandungnya dapat bagian ternyata lebih rendah daripada anak angkatnya. Nah, tadi sudah kita katakan bahwa Nabi mengatakan sepertiga sepertiga itu sudah terlalu banyak. Nah, tadi kita katakan juga ya perkataan uh, para ulama ya bahwa semakin sedikit semakin afdal. Itu jika ya ahli warisnya adalah orang-orang yang fakir dan membutuhkan. Nah, tentunya di sini timbul e, ketidak rasa ketidakadilan ya karena ahli waris ya anaknya misalnya juga membutuhkan harta itu. Kalau anaknya kaya raya berkecukupan, mungkin itu tidak memudorotkan atau tidak ya merugikan ya tentu tidak akan terjadi keributan tidak tidak akan ada tuntut menuntut tidak akan ada gugat menggugat ya kalau misalnya anaknya ini berkecukupan. Tapi lain halnya, eh, lain ceritanya jika ternyata uh, si anak ini memang membutuhkan dan tidak uh, tidak berkecukupan. Artinya dia adalah orang yang fakir juga. Maka dianjurkan agar dia ya berlaku adil, jangan terlalu banyak. Ya tiga itu sudah cukup banyak. Nah, e, kalau tidak di bawah dari itu seperempat atau seperlima. Nah, semakin sedikit semakin afdal jika wasiat itu, eh, jika eh, ahli warisnya itu adalah orang-orang yang membutuhkan namun jika uh, ahli warisnya adalah orang yang berkecukupan maka batasnya sampai dia boleh maksimalkan sampai sepertiga itu wallahu alam ingat pesan Nabi bahwa engkau meninggalkan innaka antadhara warasataka awliya khairun min antadharahum aatan yatakaffafuna nas Ya sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan, meminta-minta kepada manusia. Jadi kita perlu adil ya dalam ya berwasiat, ya adil di dalam berwasiat. Ya janganlah kita ya mengurangi atau merugikan hak-hak orang lain ya di dalam wasiat tersebut. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi janganlah kita mengakhiri hayat kita yang dengan itu kita justru berbuat zalim ya ataupun menimbulkan pertengkaran menyebabkan manusia bertengkar setelah itu ya ahli waris ber, apa namanya bertengkar dengan orang para penerima wasiat nah itu jangan sampai terjadi ya adillah di dalam berwasiat nah oleh, dan ini ya, kadang-kadang terjadi kalau wasiat itu di, dikeluarkan terburu-buru menjelang ajal baru dia buru-buru menyampaikan wasiat nah ini Kadang-kadang terjadi hal-hal seperti ini. Maka tadi sudah kita sebutkan bahwa wasiat itu eh, seharusnya ya sudah tertulis sebelum jauh-jauh hari sebelumnya. Ya jauh-jauh hari itu sebelumnya supaya kalau hal itu yang memudaratkan ya maka hendaklah dapat dikoreksi. Nah, ya, para saksi juga boleh meluruskan ketika dikhawatirkan ada kecurangan. Jadi siapa saja yang hadir dalam wasiat atau menjadi saksi maka wajib ya jika melihat orang yang berwasiat itu berlaku curang di dalam wasiat agar mengingatkannya ya mengingatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala menasihatinya memberikan peringatan agar ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala nah hal ini termasuk upaya untuk memperbaiki hubungan antara manusia ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman khafa min musin janafan au isman aslah bainahum fala isma alaih akan tetapi barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah, nggak adil atau berbuat dosa, lalu ia mendampingi mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Nah demikian. Nah, dalam kondisi seperti ini boleh mengubah wasiat itu menurut ketentuan syar'i yang berlaku sehingga sesuai dengan e, syariat tanpa ada ya tujuan-tujuan atau maksud-maksud lain, ya maksud-maksud yang ya apa namanya yang ingin memudaratkan ataupun mengurangi hak-hak hak-hak orang lain. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak atas jawaban Ustaz Jazakallahu khairan. Dan selanjutnya ada pertanyaan ini berhubungan dengan pertanyaan Bapak yang berada di Tegal yaitu umumnya di masyarakat kita Ustaz eh, ketika orang tua membagi warisan kepada anak-anaknya dengan dibagi rata dan uh, tidak ada perselisihan di antara anak-anak tersebut dan mereka merasa ridho. Apakah hal tersebut uh, sah ketika warisan dibagi secara rata dan jika tidak sah apakah uh, hal tersebut dapat mendatangkan dosa? Ya, itu tidak boleh dilakukan. Ya, dia uh, wa, pak ahli waris atau yang disahi, yang diserahi amanah untuk membagikan harta warisan itu wajib untuk membagikan harta itu berdasarkan hukum Allah dan Rasulnya. Ya hukum-hukum warisan. Ayat-ayat miras yang telah Allah Subhanahu Wa Taala ya jelaskan di dalam kitabnya. Ya tadi sudah kita sebutkan ya perkataan ya para salaf berkaitan dengan masalah ini. Ya di antaranya perkataan Abdullah ibnu Abbas ya Ikrimah mengatakan ya eh, eh, man lam yarda bi Bismillah wa yata'adda ma qala Allah yudkhilhu hunaran. Barang siapa yang tidak ridho dengan pembagian Allah dan melewati batas dari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, yudkhilhu hunaran. Maka Allah Subhanahu wa taala masukkannya ke dalam neraka. Al-Kalbi mengatakan, yakni yukfur bi qismatillah al-mawaris dia mengingkari ya dia tidak menerima pembagian Allah berkaitan dengan harta warisan wa yata'adda hududahu istihlalan dan dia melewati hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala itu batas-batas Allah itu ya dengan eh, eh, dengan anggapan hal itu adalah halal maka Allah mengancamnya yudkhilhu naran khalidan fiha walahu adzabun muhin Allah akan masukkannya ke dalam neraka dia kekal di dalamnya ya dan baginya adab yang sangat menghinakan. Jadi wajib bagi mereka untuk membagi harta tersebut, harta itu menurut hukum Allah dan Rasulnya. Nah setelah itu ya bagi yang ingin bersodakoh setelah dia dapat bagiannya dia merasa saya sudah cukup lalu dia tanazul ya ataupun dia e, melepas sebahagian haknya atau seluruh haknya itu terserah itu terserah dia. Itu adalah haknya. Ya, kalau dia mau ber, e, berbesar hati ataupun berbaik hati, ya melepas haknya kepada si fulan ahli warisnya yang lain, ya itu silahkan. Itu dibolehkan, tapi pembagian tetap harus dibagi menurut hukum Allah dan Rasulnya. Ataupun e, sebagian ahli waris ingin melepas haknya, itu silahkan. Itu ya adalah hak mereka masing-masing ya dalam istilah ilmu waris itu disebut tanazul tanazul dari haknya itu silahkan atau memberikan haknya kepada yang yang lain itu haknya itu silahkan tapi pembagian harus berdasarkan hukum Allah dan Rasulnya nah demikian wallahu alam bisawab Nah, ya, terima kasih banyak atas jawaban Al Ustaz. Baik, untuk selanjutnya kami beralih kembali di layanan telepon di 0218236543. Halo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siap di mana? Bekasi. Ya, silakan. Ya. Pak Ustaz, mohon petunjuk ya, Pak Ustaz. Kalau misalnya untuk warisan nih adik-beradik tiri sama kandung. Nah, karena dalam Al-Qur'an itu kan tidak ada dibilang tiri. Itu apakah hak tiri adik-beradik dia dapat nggak warisan? Uh, dan juga perbedaannya seperti apa? Nah, baik, itu saja Ibu. Ya. Kedua, kalau salah satu meninggal, uh, itu kan tetap haknya dapat, misalnya laki sama dengan yang hidup. Kemudian tapi dia dapat, uh, dia ada wasiat ke kakaknya yang masih hidup, bahwa itu dibagiin ke keluarganya adik-beradik sepertujuh. Nah, tapi sepertujuh ini sama yang hidup, yang diberi kuasa, itu tidak adil. Beberapa orang, mestinya lima orang yang kandung, tapi nggak adil karena dia bilang dulu dia dapat banyak waktu hidup orang tuanya, banyak menghabisin duit. Nah, itu apakah dibolehkan yang yang dikuasakan ini cara pembagiannya? Baik, saja nah, ibu. aja. Baik, terima ya. kasih banyak Ibu. Ya, makasih. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang disari amanah untuk membagikan warisan tetap dia berkewajiban untuk membagikan warisan menurut hukum Allah dan Rasulnya ya tidak boleh dia mengikuti selera ahli waris ya mengikuti selera ahli waris atau uh, mengikuti selera si pewaris yang memiliki harta nanti kalau saya mati apa warisan saya bagikan menurut cara begini begini begini nah itu tidak boleh ya tidak boleh kita laku, laksanakan wasiatnya itu jika itu bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya ya jadi tetap ya seorang itu berkewajiban untuk membagikan uh, wasiat uh, harta warisan itu dan me melaksanakan wasiat si mayit itu menurut hukum Allah dan Rasulnya. Misalnya dia mewasiatkan harta e, misalnya dua per tiga atau setengah, ya dan si mayit bersikap untuk membagikannya atau untuk untuk me, melaksanakan wasiat itu maka orang yang e, membagikannya ataupun yang diberi amanah ataupun yang memegang amanah untuk membagikannya tidak boleh ya mengeluarkan ya lebih daripada apa yang telah di eh, apa namanya telah di eh, jelaskan atau ditetapkan oleh eh, Allah dan Rasulnya yaitu sepertiga nah demikian jadi si pemegang amanah tetap berkewajiban untuk membagi harta waris itu menurut hukum Allah dan Rasulnya misalnya ya anak laki-laki dan anak perempuan ya lihat mithlu hadil unsayain ya, telah dibagikan harta warisan itu kepada ahli waris Ya, nah demikian. Uh, itu dia hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan harta warisan. Nah dalam hal ini ya uh, anak kandung dan anak tiri uh, tentunya uh, yang berhak mendapatkan warisan ya tentunya anak anak kandung ya anak kandung yang mendapatkan warisan dari harta yang ditinggalkan oleh uh, si mayit ya dia mendapatkan warisan bagian dari harta si mayit ya nah jadi e, intinya adalah dia harus membagikannya menurut e, ketentuan hukum Allah dan e, Rasulnya. Mengenai perinciannya mungkin Ibu perlu e, dituliskan ya, ya perinciannya karena ya tidak mungkin ya kita e, jelaskan pada e, kesempatan yang singkat ini perlu e, pendalaman yang lebih e, lanjut mengenai ya siapa-siapa saja yang berhak dan berapa bagian yang berhak ya berapa bagian yang mereka dapatkan ya berapa bagian yang mereka dapatkan ya dari masing-masing uh, ahli waris tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terima kasih banyak atas jawaban Ustaz dan harapannya eh, pertanyaan dari ibu yang berada di Bekasi tadi merupakan pertanyaan terakhir saya di kesempatan pagi hari ini. Mungkin ada satu kesimpulan yang dapat disampaikan. Silakan. Ya, eh, para pendengar yang berbahagia, memang ya seperti yang kita bersama bahwa ini adalah masalah yang sangat ya sensitif ya eh, kerap kali menimbulkan perselisihan dan pertengkaran di antara ya kaum muslimin bisa di kalangan eh, keluarga eh, maka dari itu ya eh, kita tadi yang membahas al-kabiratu as ya dosa besar yang ke-67 yaitu al-idrar fil wasiyah memberikan mudarat di dalam hal wasiat janganlah kita ya mendatangkan mudarat dan kerugian kepada ahli waris dari wasiat yang kita keluarkan ya, yaitu janganlah kita mengeluarkan wasiat lebih daripada sepertiga ya dari harta yang kita tinggalkan ya nah kalau bisa itu kurang dari itu karena sepertiga itu juga sudah cukup banyak kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nah itu melihat kondisi kepada ahli warisnya kalau ahli warisnya adalah orang-orang yang membutuhkan ya, ya dianjurkan agar ya kurang daripada sepertiga makin sedikit semakin afdal jika ahli warisnya itu adalah orang-orang yang membutuhkan. Nah, jika ahli warisnya itu orang yang berkecukupan, ya maksimal yang boleh dia keluarkan adalah sepertiga dari harta warisan. Nah, hendaknya yang kedua, ya seorang itu selalu menyiapkan wasiatnya. Jangan menunggu menunda dan mengulur hingga ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan baru dia sibuk menulis wasiat. Nah, kemudian yang e, berikutnya adalah hendaknya ya eh, keluarga yang ditinggalkan atau orang yang diberi amanah sesegera mungkin memberi eh, membagi harta warisan tersebut ya kepada ahli warisnya dan mengeluarkan hak-hak yang berkaitan dengan eh, harta si mayit ya yaitu penyelenggaraan jenazahnya, pembayaran hutang piutangnya, penunaian wasiatnya dan yang terakhir adalah pe, pembagian harta warisannya. Nah, itu harus segera Eh, dilakukan secepat mungkin, jangan ya, berlarut-larut, ya jangan ditunda-tunda, jangan ditunggu-tunggu hingga ya eh, masalahnya menjadi semakin rumit dan eh, kusut ya hingga susah untuk dicari ya penyelesaiannya. Ada ahli waris yang sudah pergi ke sana, pergi kemari, yang sudah meninggal dan lain sebagainya. Jadi dianjurkan agar segera ya membagikan harta warisan itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah e, pembagian warisan itu harus dan wajib ya dibagikan menurut hukum Allah dan Rasulnya dan ahli waris dalam hal ini harus riba. Ya, nah kalau mereka ingin tanazul melepas sebahagian haknya silahkan. Ya, nah demikian. Tapi pembagian harus tetap dilakukan berdasarkan hukum Allah dan Rasulnya. Ya, bukan hukum manusia, bukan hukum adat, ya, bukan hukum-hukum yang lainnya. Wallahu alam bisawab. Demikianlah ya. Dan untuk selanjutnya kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan perincian pembagian warisan itu mungkin dapat ditanyakan kepada ya apa namanya ustaz-ustaz yang, yang berada di tempat kita. Ya kita tanyakan, kita bawakan uh, perinciannya sedetil mungkin ya. Lalu kita uh, minta kepadanya bagaimana hak-hak masing-masing ya dari uh, ahli waris tersebut. Nah demikian. Karena perlu ya dihitung dan terlepaskan begitu ya. Nah, siapa ahli warisnya, berapa bagian dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab.